Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Ba'dal Asr 25 Februari 2021 hari Kamis malam Jumat maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kita Akbar As-Sahihah di Ahkam siang Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada 12 Rajab 1442 Hijriah. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-58 di bab yang ketujuh dari sifat puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir pasal yang kedua keutamaan sahur yang akhir. Karena telah kita bahas keutamaan sahur di pelajaran yang lalu, sekarang takmilah ataupun penyempurnaan dari keutamaan sahur. yang kedua, di sana ada dua perkara yang akan kita sebutkan. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matn. Fadhalu Bismillah. Al-Mu'allif dikatakan al-asbab al sahihah Allah. di ahkam siang Ramadan al-fadilah keutamaan yang ketiga dari orang yang melaksanakan sahih. Di pelajaran yang lalu telah kita bahas keutamaan orang yang melaksanakan sahur. Yang pertama apa? Sahur itu adalah tafrik pembeda ibadah kaum muslimin dengan ibadah orang-orang yang selain Islam. Maka mereka berpuasa juga, namun tidak melaksanakan sahur. Kemudian fadilah yang kedua apa? Bahwa orang yang melaksanakan sahur itu akan diberkati di saat dia bangun malam sebelum fajar, kemudian dia makan sahur apa adanya dengan rendang sama buah-buahan apa adanya. Orang awal apa itu rendang katanya. Masya Allah. Maka makan rendang dan buah-buahan, kemudian setelah itu ada puding sederhana. Maka sahur ini diberkahi karena Orang yang memakan sahur akan mengikuti sunnah Nabi dan dimasukkan kepada surga dan diampuni dosa-dosanya dan dicintai oleh Allah dan juga di hari akhirat dan di dunia akan menjadi power, kekuatan. Nah, seseorang jika dia berpuasa, kemudian tidak sahur, maka apa yang akan dibakar menjadi energi. Nah, seperti diketahui bahwa energi itu adalah bahan dari glukosa yang mana dia diikat oleh hormon insulin oleh pankreas. Kemudian diikat oleh hormon insulin menjadi power, kekuatan. Kalau dia tidak makan sahur, dari tadi malam dia makan di malam hari jam 9, jam 8, atau sebelum maghrib sebagian manusia makan malam sebelum maghrib. Maka kemudian dia tidak sahur. Kemudian seharian dia puasa apa yang mau dibakar. Maka bisa jadi dia menjadi ataupun dan sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ketiga. Berkata penulis, usul al di doa al-mustajab. Dari keutamaan orang yang melaksanakan satu secara otomatis, secara jangka, bahwa dia masuk kepada waktu yang paling baik dari waktu-waktu dunia yang ada. Kenapa kita katakan waktu yang terbaik? Karena pada saat itu Allah Jalla ala turun ke langit bumi. Awas keyakinan ahli sunnah meyakini bahwa Allah tidak di mana-mana. Di tempat-tempat di dunia ini Allah tidak. Ataupun mengatakan Allah tidak menempati ruang. Itu salah. Allah telah mengabarkan atas dirinya Ar-Rahman ar ars istawa. Allah bersemayam di atas arsnya, di atas langit. Dan Allah berfirman, Amin tumang sana. Tidaklah kalian beriman kepada Allah yang tinggal di atas langit. Maka jatuh itu di mana? Di atas. Dan tempat penempatan kita kepada pencipta kita yang mengatur hidup kita, yakni Allah, adalah di atas itu suatu tempat yang mulia. Dan bukan kaum muslimin saja. Bahkan orang-orang kafir yang agamanya salah, mereka pun menyimpan Allah itu di atas langit. Seperti orang Yahudi dan Nasara, tentunya tidak karena mereka mempunyai nabi. Namun salah setelah itu melaksanakan penyembahan Allah dengan kesirikan, Menyembah Allah juga menyembah Uzair, nabi dari orang Yahudi. Maka orang Yahudi tidak ikhlas, tidak bertauhid kepada Allah. Dan orang Nasara menyembah Allah dan dikatakan Allah Bapa dan menyembah anaknya dikatakan Yesus Kristus anaknya. Maka di sini mereka salah telah melaksanakan kesyirikan, beribadah kepada Allah dan kepada anaknya. Dan begitu pun orang-orang kufar yang lain seperti orang Hindu. Orang-orang Hindu yang berkeyakinan mereka mempunyai dewa-dewa, maka dewa pencipta, dewa pencipta alam raya kata mereka Siwa dan dewa pelindung alam raya katanya Wisnu dan dewa api, dewa Brahma dan dewa matahari, dewa Surya dan dewa Guntur, dewa Indra dan dewa angin, dewa bayu dan dewa kesembuhan, dewa aswin dan sebagainya. Maka mereka meyakini di mana dewa-dewa ini. Apakah dewa-dewa ini berkeliaran di antara kita? Tidak. Mereka menyimpannya di tempat yang tinggi. Di mana? Di suarga loka. Di mana suarga loka? Kata mereka orang-orang India di Nepal terutama di Mahameru. Karena di gunung Mount paling puncak tertinggi di dunia. Dia menempatkan mereka orang-orang kafir kalau itu di atas. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke kayangan ke suarga lokal. Dan begitu pun keyakinan Buddha Gautama. Pada Buddha Gautama sekarang berada di Moksa, di atas langit dari surganya, di Sangrila dan sebagainya. Dan begitu pun keyakinan orang-orang Yunani kuno, mitologi Yunani. Mereka menyembah Zeus, menyembah bapaknya Zeus Pramas, menyembah anaknya Zeus, Apollo dan sebagainya dan dewa-dewa dan dewi-dewi Aphrodit dan sebagainya, dewa Hermes, peperangan dan sebagainya, maka mereka meyakini dewa-dewa tadi apakah bersama manusia di dunia? Tidak. Tetapi apa? Di gunung Olympus. Anaknya gunung yang tinggi, yang tidak sembarangan orang bisa naik kepadanya. Alhasil, fitrah yang baik akan menyimpan sesembahan-sesembahan yang benarnya adalah di atas. Dan betul pun kita meyakini Allah itu di atas kami. Maka mereka manusia yang mengatakan para dai-dai mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana itu sangat besar. Mana dalilnya Allah di mana-mana? Allah mengatakan Allah di Kami itu masih sama. Dan juga Ar-Rahman al ars Allah bersemayam di atas arsnya, maka Allah di atas langit. Bahkan kalau dai-dai mengatakan Allah di mana-mana dengan kita, merendahkan hak Allah. Karena kalau Allah bersama kita, kita kadang-kadang masuk WC. Maka berarti Allah di WC. Kan ada di mana-mana. Kemudian kita melempar sampah, maka Allah ada di tong sampah. Karena Allah di mana? Ini penghinaan. Maka Allah di atas langit. Selesai permasalahan keyakinan ahli sunnah, kita meyakini Allah di atas langit. Kembali kepada permasalahan sahih. Di saat sahur, di sepertiga malam terakhir, bisa dihitung mulai dari jam 3 sampai adzan atau setengah 3 sampai adzan Allah itu turun tiap malam. Mana pendalilannya? Di hadir yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim seperti di sini dimakan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata ataupun bersabda Ya Rabbul Rabbuna tabaraka wa ta'ala kula lailatin ila sama ibunya. Hina yukasulusa sulusul laili al-akhir bahwa Allah itu akan turun setiap malam di sepertiga malam terakhir mulai dari jam 2.30 sampai fajar Allah itu akan turun turun ke langit dunia. Untuk apa? Allah akan mengatakan, "Man yad'uni fa'astajibu wa man yas'aluni fa'ataitu tiabu wa man yas'aluni fa'astiru lahu." Dari tiga perkara. Pertama, siapa yang meminta ampun kepada Allah, aku akan mengampuninya. Allah turun dan mengatakan, siapa yang bangun salat malam ataupun sahur dan minta ampunan, astagfirullahaladzim, Allah ampunilah aku, diampuni dosanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, wahai Allah, Rasulullah mengatakan, Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah aku dengan perempuan soleh. Maka dinikahkan. Dan begitu barang siapa yang berdoa kepadaku, aku penuhi. Dia berdoa, ya Allah mudahkanlah membangun masjid di mahad kita, maka akan diijabahi oleh Allah. Dan dimudahkan pembangunan rumah akan diijabahi oleh Allah. Maka semua yang kita pinta akan dijawab di waktu terbaik kapan dalam 24 jam in kapan waktu terbaik di sepertiga Allah turun dan menjawab doa-doa hambanya. Maka apa hubungannya dengan keutamaan sahur? Keutamaan sahur, di saat orang sahur di waktu seperti orang sakir, dia bangun sebelum fajar. Setengah jam, misalnya fajar jam 5, maka dia bangun jam 4, sholat malam kemudian akan sahur 4.30, sisa setengah jam. Maka di situ waktu paling mustajab. Sehingga dia sambil makan atau menunggu dibuatkan rendang oleh istrinya yang tercinta, dihidangkan, dihangatkan, Ya Allah berikanlah aku Ya Allah berikanlah aku ini anak-anak yang soleh. Al-Quran dan hadis dan yang bertakwa kepadamu. Semua doa-doa pada saat itu diijabahi oleh Allah. Maka inilah keutamaan yang ketiga. Apa keutamaan keutamaan yang ketiga? Sahur mustajab doa yang diijabahi oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dari sifat orang-orang amin dan orang-orang yang sin yang mana mereka terpajak tubuh air mabati. Jadi narobahum khawfan kama. Kemudian kita masuk kepada keutamaan yang terakhir, keutamaan orang yang sahur. Kalau tadi dia mendapatkan waktu yang mudah karena Allah turun, maka di saat banyak berdoa, yang keempat, usul as-salah Mendapatkan as dari siapa? Dari Allah dan malaikat-malaikatnya. Apa makna salah di sini doa kebaikan? Maka didoakan orang yang sahur itu oleh Allah dan malaikat. Mana pendalilannya? Hadis yang disebutkan di dalam matang. al dan juga dari Ibnu Umar. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang keutamaan yang keempat ini. Asahuru aklubu barokah. Sahur itu makanannya diberkati oleh Allah. Menguatkan badan di siang hari untuk bekerja di puasa Ramadan, di siang Ramadan bekerja ataupun sholat berjamaah, dia dalam keadaan badannya kuat. Salah ini mimma. Maka sahur itu jangan engkau tinggalkan. Meskipun jika malas untuk makan sahur ataupun tidak punya apa-apa, maka meskipun satu teguk air itu lebih baik daripada meninggalkan sahur. Kemudian disebutkan keutamaan yang keempat. Fa'in Allah wa malaikatahu yusalluna ala al Maka Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini keutamaan yang keempat. Datang di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini datang di hadis Umar. Yang dapatnya langsung In Allah wa malaikat disaluna alai mutasyakirin. Bahwa Allah dan malaikat-malaikat mendoakan bersolawat kepada Allah. Maka hadis ini bagaimana kedudukannya? Hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail Islam Abu Sa'id Abu Kadir, An Abi Rifa'ah, An Abi Sa'id Al-Qudri. Hadis ini hadis yang sangatnya baik. Karena Abu Rifa'ah, Ibnu Auf, dia adalah rawi yang masyurul Arab. Dulu Arab. Maka dikatakan oleh Allah makbul. Makanya dia jika berkesendirian dibaikkan. Makbul diterima jika datang syawahid ataupun mutaba'ah. Namun mempunyai mutaba'ah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dari jalan Ishaq ibnu Isa, ada Ibn Rahman ibnu Zaid an Abi an Atha ibnu Yasar an Abi Sa'id. Maka ini Abdurrahman ibnu Zaid Ibn Aslam yang mana dia juga Ibn Aslam rawi yang baik, namun dari dua ini ini menguatkan menjadi Hasan Ribairi dari yang satu tadi jalan Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis yang kedua datang dari Ibnu Umar, sahabat yang lain dinamakan Syahid. Dikeluarkan oleh Imam Al quran di dari al dan Ibnu Hibban serta Abiyah di dalam musnadnya semuanya dari jalan Abdullah Ibnu Abbas dari Abdullah Ibnu Sulaiman Al-Qayyim dari Nafi dan Ibnu Umar. Maka karena ini pun baik karena Abdullah bin Sulaiman Al-Qayyim majhulul al. Maka dari dua riwayat ini di sana itu Sahih dari Hasan dari yang jelas bisa dijadikan pendalilan. Dan poin pendalilan yang terdapat di dalam hadis ini, Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang sahur, inilah poin pendalilannya. Di sini ada pujian dari Allah dan malaikat di saat memberikan kepada orang yang sahur maka ini merupakan keutamaan dan orang yang sahur. Tinggal kita tutup permasalahan ini dengan apa makna hadis bahwa Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang sahur. Yusalluna alal mutasahirin. Apa makna as-sholah di sini? Itu kata yang Ibnu makna as-sholah itu harus dilakukan itu berarti jauh ila maknayain. Makna salat di dalam hadis ataupun Al-Quran kembali kepada dua makna. Pertama, ad-du'a. Maknanya pertama adalah doa. Dan yang kedua, asabri, pemberian barakah. Pendalilan yang pertama di makna ad-du'a seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Qur'an. Zakihim dia Fasalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Di sini maknanya adalah doa di mana Nabi jika membayar zakat salli alaihim wa salli alaihim akanlah bagi mereka inna salataka sakanun lahum karena doa kamu Muhammad menenangkan hati-hati mereka orang yang membayar zakat maka ini makna doa. Itu di dalam surat Toba larangan doa kebaikan kepada orang-orang munafik wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabri maka dilarang kita mendoakan orang-orang yang masih dalam keadaan kemunafikan maka ini makna dari asal salah itu di mana doa dan barakah pemberian barakah dan bagaimana di dalam hadis? Kalau tadi terjadi di Al-Quran, maka di dalam hadis pun hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Idza du'iya ahadukum tidak Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa idza harum yusalli. Apa maknanya? Maknanya, jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka wajib mendatanginya. Namun jika kalian puasa tidak ikut makan kambing guling, pesta-pesta makan, Lalu kamu berpuasa misalnya. Apa kata Nabi? kainkan sa'iman fal yusalli. Jika kamu tidak puasa, maka makanlah di walimah tersebut. Di undangan makan tersebut. Undangan pernikahan. Jika kamu berpuasa dan tidak bisa kecuali harus berpuasa, karena ini puasa yang wajib misalnya, puasa Allah ataupun puasa nadar, maka kata Nabi, kainkan sa'iman fal yusalli. Jika kamu berpuasa, maka tidak apa-apa. Yang penting hadir ketemu dengan orang yang menikah, hadir dan fal yusalli. Berikanlah salawat. Apa mana salawat di sini? Tabrik, memberikan barakah. Seperti doa apa? Barakallahu la, barakallahu alaik, jama'a bainakuma takfif bayi. Nah, ini makna dari tabrik, memberikan barakah. Maka begitu pun asalat dari Allah dan juga dari malaikat seperti di dalam hadis ini, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin bahwa Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang makan sahur apa diartikan cuma diartikan kebaikan dari malaikat dan juga tabrik pemberian bakat dari Allah kepada hambanya. Kalau setelah itu Allah juga Allah berfirman, dua lagi yusali 'alaikum Malaikat Seperti Allah memberikan syarat kepada kalian dan malaikatnya. Apa? Pemberian barakah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa makna kata harus fa'inat tidak bakat di hadis Anas dan juga hadis yang datang Said dan dari Abi Hurairah dan dari ya sahurlah karena dengan sahur itu kalian memberikan kalian akan mendapat bakat sesuai berhubungan dengan yang dia tadi. Hadis Abu Sa'id dan hadis Hurairah apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala mutasyafirin. Bahwa Allah dan malaikatnya memberikan memberikan salawat kepada orang-orang yang sabar. Salawat di sini artinya tadi dua makna dan pemberian barokah. Maka berhubung dengan hadis Anas tadi. Sahurlah karena dengan sahur itu kalian akan mendapat maknanya di doa dan malaikat. Maka nah, oleh sebab itu sebelum kita tutup pelajaran kita, inilah dari keutamaan orang-orang yang tahu. Alhamdulillah, saya merasa senang dan bahagia. Saudara-saudara kita yang berada bersama kami di Mahat Mukbil setiap Senin dan Kamis melaksanakan puasa. Dan sekarang, kapan mereka pada kelapatan puasa, maka semoga Allah memberikan barokah karena mereka melaksanakan sahur dan diadakan oleh Allah dan malaikat dan insya Allah jadi kalau kita sekitar satu bulan lagi dan ini insya Allah Allah memudahkan kepada kita untuk puas Ramadan. Karena nakfi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. wa bihamdika